pencurian sepeda motor. Ih, salah. Uh, curahan perasaan dan humor. Curanmor ke menghadirkan parodi iklan. Intine kurunggo kelebihan. Ayo, bae. Mak mama kek. Mak mama kek. Mama kek. Mana kabar jani ya, Mak? Wis arep unggah sekolah kok ya. Sepatu ning nyung ge sithik piye bae. Dijahit ngarepe, mbure manga-manga, temen mbure dijaplok karo kedebok dari taline sing bundet. Apa ngira ora melas mah kelajang nas sepatu sing anyar jajal ya lah. Tudu lah. Pokoke janjine kok ora nyung sepatu anyar. Sida, sida yang bentar aman, lah kon golek biung yang gelem nukok nak Sepatu anyar Sepatu manga-manga, sepatu jebol, sepatu jeluk matang sepatu kencokan, sepatu yang disol, hak buang baik. Sekarang sudah hadir untuk Anda, sepatu merek Bata, Buntung Adipala. Mau tampil necis? Pakai sepatu Bata, Buntung Adipala. Didesain khusus buat Anda yang mau tampil seksi, baik di dalam maupun di luar ruangan. Cocok juga tinggal maring sawah. Yang daud, matun, aniani, tandur, ngantek panen bisa tinggal ke sepatu cat batang bunton nanti pala dijamin anti cangkang keong. Ha, untuk para pelajar, sepatu merek bata buntung kaki pala ini juga bisa dipakai buat gaul. Bentuk casing kotak kayak bata membuat kaki Anda terlihat lucu. yang nggak ditambah pita Jepang nang taline buat hujan. Digawe maring acara ulang tahunan langsung gue mesti ditawa gue nasi di rumah mesti nang udah dialake. Eh. <laughs> Bagi para preman, sepatu merek bata Bunton Adipala ini juga cocok buat bacing-bacingan Apa maning yang pasana urjenan, kutu di kava, kira-kira nama sing mabok, reseh, gawe mengsuk, bisa baik gue tinggung yang peluk gue ngasih reseh gue mau. <laughs> nah, kira-kira balik kang urjenan kencot, sepatunya bisa tinggung maning, disamprang nape maring kuwi meka kajine sing beberapa L ha, dijamin dari nambah uyah karo kecap sending langsung gawe rujak ha, ya sepatu merek Bata Bunton Adipala diproduksi di Bunton Adipala regane siki sekitar sewu negu satu pitung an tapi nggak harus gitu bakal material lo ya sekjen kalau gendeng enak gendeng gue ini nang kebumen regane kayan-kayan siki no kalau salah pitung atau sekepelak antrana sepatu merek Bata Bunton Adipala kepala pada aturan pakai bila sakit berlanjut <laughs> nah berarti jenengan semua teles mata genah ya. Curanmor pencurian sepeda motor